Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap ringkasan Al-Fusul fi Rasul. Yang mana Al-Fusul fi Rasul karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi. Kita lihat halaman 37, perhatikan baik-baik halaman 37. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar apa kemarin? Ba'su bi'ri Mauna, Utusan sumur mauna, Yang para sahabat saat itu dibunuh sekitar berapa? 70 orang. Tersisa satu. Amr bin Umayyah. Nah, ternyata Amr bin Umayyah membunuh dua orang. Yang dua orang itu dari Bani Kilab sudah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Enggak tahu Amr bin Umayyah. Akhirnya Rasulullah harus apa? Nah barakallahu fikum. Nah bayar dia denda. Nah rentetan dari peperangan tersebut muncullah perang namanya Ghazwah Banu Nadir. Perang Banu Nadir. Nah Banu Nadir ini termasuk salah satu tiga marga suku Quraisy. Suku apa? Orang-orang Yahud, afan. Nah, tiga marga orang Yahud paling besar. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahud. Terdiri dari tiga kabilah, tiga marga dari itu. Siapa? Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqar. Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Nadir, Quraidah terus Qainuqar. Qainuqa' tiga itu ya. Nah, barakallahu fikum. Banu Nadir, Banu Quraidah terus eh bukan apa Banu apa? Eh Qainuqa' panjang ya. Nah. Nah, perang sekarang ini perang Ghazwah Bani Nadir. Nah, yang nanti dari tragedi perang Bani Nadir ini muncullah pertama kali fai. Sudah kita lewati dahulu. Fai ghanimah salab. Paham ya? Bukan salab untuk obat itu bukan. Paham ya? Nam salab. Salabun fai'un ghanimatun. Ini harus tahu antara perbedaannya. Dalam peperangan digunakan ini. Paham ya? Nah, munculnya pertama kali fai' ini. Eh, ketika apa? Perang Banu Nadir. Jadi kasih ultimatum kurang lebihnya enam hari, mereka nggak mau keluar. Ada yang keluar, ada yang tidak mau. Nah, setelah itu dihancurkan kebun apa kebun kurmanya dihancurkan, dibakar. Akhirnya mereka ada yang keluar. Nah, mereka keluar tanpa ada peperangan. Hartanya ditinggal. Harta peninggalan musuh tanpa ada peperangan namanya fayun belum? Kalau ghanimah harta peperangan yang di, yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan sebab peperangan itu ghanimah namanya. Kalau salabun itu harta yang didapatkan satu lawan satu. Alhamdulillah ya bedanya ya? Bedakan. Nah, nah ini nanti muncul pertama kali dikenal dengan fai faiun, harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Baru dikasih ultimatum lari semua. Contohnya, hari Ahad nanti kita kaum muslimin akan menyerang kampung orang kufar misalkan. Paham ya? Posisi genting ya. Ternyata orang-orang kufar lari terbirit-birit mereka. Keluar di kampungnya tinggal semuanya Avanza ditinggalkan, Panther ditinggalkan, Pajero ditinggalkan. Zaman sekarang kan modern kan? Paham ya? Harta tinggalkan melari semua. Kaum muslimin masuk kampung tersebut dapat harta namanya apa? Sayun Tanpa perangan. Baru ultimatum ya, baru gertak aja pergi semua mereka. Paham ya? Nah, kalau ghanimah perang dulu. Perang menang harta orang kufar ditinggalkan situ diambil namanya ghanimah. Kalau salah pun satu lawan satu. Ada musuh orang kafir lari, dikejar sama orang muslim. Eh, masuklah ke gang-gang itu ya. Kejar terus, ternyata terbunuhlah orang tadi itu. Dibunuh oleh seorang muslim. Ternyata apa? Senjatanya di kantongnya ada emas batangan. Paham ya? Ambil sama dia. Karena apa? Karena yang didapat yang yang bunuh tadi itu. Zaman sekarang kan modern. Ini ceritanya harta zaman sekarang ya. Nah, walaupun proses perangannya mungkin beda-beda. Yang jelas antum pahami ghanimatun fai'un salabun. Paham soal perbedaannya? Nah, kita lanjutkan kalau gitu. Ghazwatu Bani Nadir, peperangan Bani Nadir terjadi pada tahun 4 Hijriah juga. Masih 4 Hijriah. Nah, barakallahu fiik. Sambungan rentetan daripada tragedi-tragedi yang sebelumnya kemarin. Karena para sahabat terbunuh kurang lebih sampai 70 kan. ya, sempat istilahnya merasa istilahnya merasa kasihan gitu ya. Qala al-mu'allif athabahullah wa nahada Rasulullah sallallahu alaihi bi nafsihi al-karimah ila Bani Nadhir. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam bangkitlah dengan sendirinya. Eh, beliau yang mulia ke Bani Nadhir liyasta'ina ala biyati zainakal qatilain. Agar Rasulullah tujuannya apa? Tujuannya minta bantuan. Minta bantuan untuk membayar apa? Denda dua orang yang terbunuh tadi itu. Yang terbunuh pada apa? Perang Bi'rul Ma'unah. Ya kan? Nah, dua orang yang yang bunuh siapa? Amr bin Umayyah. Enggak tahu kalau dia lagi dua orang ini lagi, lagi melakukan perdamaian. Dibunuh oleh Amr bin Umayyah karena merasa merasa geram dengan terbunuhnya para sahabat tadi itu. Paham ya? Nah, Rasulullah pergi sendiri minta apa? Minta agar orang-orang Yahud dari kalangan Bani Nadir mau ikut andil membayar apa? Dia tadi itu. Paham ya? Naam. Lima bainahuma wa bainahum al hilf. Karena antara keduanya dan antara mereka ada semacam apa? perjanjian. Faqalu na'am. Mereka mengatakan na'am. Padahal nanti mereka bikin makar ya. Kata mereka na'am, siap. Disebutkan dalam hadis yang sahih kisahnya itu. Na'am sampai mereka mengatakan na'am barakallahu fikum ya Abul Qasim. Maksudnya duduklah wahai Abul Qasim, kami akan bantu. Semakna itu. Maksudnya itu bohong padahal. Tujuan mereka yang ingin, ingin bikin makar. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang apa? Yang sudah ada di atas bangunan itu ngomong siapa yang berani di antara kalian melemparkan batu biar kena kepala Muhammad biar pecah. Bayangkan itu. Allahumma musta'an. Nanti kita lihat. Wa jalasa sallallahu alaihi wasallam huwa huwa wa Abu Bakar wa, Umar wa Ali wa ta'ifatun min ashabi radhiyallahu anhum tahta jidarin lahum. Karena zaman saat itu Bangunan-bangunan rumah mereka itu tinggi-tinggi. Eh, zaman sekarang pun di Arab itu seperti itu ada bentengnya, kemudian di dalam rumahnya itu ada eh, barakallahu fikum atap-atapnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiqum nah, ya, di atap semacam hidak itu ya, bangunan tinggi. Kita lihat. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar, Ali dan segenap para sahabat duduk di bawah apa? Di bawah tembok milik mereka. Di bawah berarti kan mereka di atas, di rumah-rumah mereka. Nah, mana Kita lihat. Fastama'u ma bainahum. Akhirnya mereka berkumpul. Orang-orang Banu Nadir berkumpul di antara mereka. Wa qalu seraya mereka berkata, "Man rojulun yulqi hadzal roha roha itu hajar. Roha itu artinya hajar, batu. Nah, siapa orang yang berani melemparkan batu ini ala Muhammad untuk mengenai kepalanya Muhammad fayaqtulah yang akhirnya terbunuh. pecah hancur kepalanya Fantadaba lidzalika Amr bin Jihash la'anahullah. Kemudian tiba-tiba ada yang setuju dan memenuhi panggilan, memenuhi, seruan dari itu. Nah, siapa namanya? Amr bin Jihash. Amr bin Jihash la'anahullah. Nah, semoga Allah Ta'ala melaknat dia. Nah, mau dia. Aku katanya. Tapi ternyata rencana busuk ini Rasulullah dapat kabar. Siapa yang mengkabarkan? Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Wa Allahu rasulahu bima hammu bihi. Akhirnya Allah taala kabarkan, Allah taala memberikan memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka inginkan. Rencana busuk mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan. Fanahada sallallahu alaihi wasallam min waqtihi min baina ashabih. Saat itu pula Rasulullah langsung bangkit. Bangkit di waktu tersebut dengan bersama para sahabatnya. Bangkit langsung. Karena tahu rencana mereka, rencana orang-orang Banu Nadir dan itu. Falamnya tanah dalam karena beliau nggak bicara sedikit pun, langsung bangkit. Dunal Madinah menuju ke Madinah, langsung berangkat lagi. Awal mulanya sudah duduk di tembok milik mereka, dekat itu sudah. Dilempar dari atas bahaya. Tapi alhamdulillah rencana busuk ini Allah bongkar. Disampaikan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril wahyu. Naam. Lihat lagi. Wa za'a man akhbara annahu ra'ahu sallallahu alaihi wasallam dakhilan fi hitanil Madinah. Kemudian datanglah orang yang mengkabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW sudah masuk ke Naam barakallahu fi tembok Madinah dah sampai. Faqama Abu Bakar wa man ma'ahu fattaba'u. Kemudian Abu Bakar dan orang-orang yang bersama beliau berdiri dan mengikuti Rasulullah. Rasulullah kan pergi duluan. Berdiri langsung Rasulullah tanpa mengucapkan sesuatu berangkat ke Madinah. Paham ya? Setelah itu dapat kabar bahwasanya apa? Ada orang yang sedang melihat Rasulullah sampai ke Madinah. Abu Bakar pun langsung berdiri bersama para sahabat yang lainnya ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Bayangkan ini. Ya, peperangan yang sangat nah barakallahu fikum banyak di dalamnya enam penipuan dan licik. Fa akhbarahum bima a'lamahullahu min amri Yahud. Kemudian Allah Taala kabarkan atau Rasulullah mengkabarkan kepada mereka. Rasulullah mengkabarkan kepada mereka para sahabat dengan apa yang dengan kabar yang Allah Taala kabarkan kepada beliau tentang tentang apa? Tentang rencana orang Yahud. Rencananya apa tadi rencananya? Bunuh Rasulullah SAW. Orang Yahud itu terkenal pembunuh para nabi gitu loh. Orang Yahud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ayatnya sudah berkali-kali anak sebutkan. Ya enggak? Eh, ketika nuduh Allah taala itu apa? tangannya terbelenggu, nuduh Allah taala nam fakir, ya enggak? Nah, laqad Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Terbukti mereka itu membunuh para nabi. Nah ini rencana busuk mereka ini terbongkar kita lihat lagi. Fa akhbarahum bima 'alamahu min amri Yahud. Kemudian Rasulullah mengkabarkan kepada segenap para sahabat dengan kabar yang Allah telah kabarkan kepada beliau tentang rencana orang Yahud. Fanadaba wa nadaban nas ila qitalihim. Kemudian manus, kemudian beliau mengajak manusia untuk memerangi mereka. Siapa mereka ini? Banu Nadir. Ingat-ingat ya, tiga marga besar orang-orang Yahud, Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqa'. Coba ulangi Ahmad. Tiga marga besar orang-orang Yahud siapa? Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu Qainuqar. Paham ya? Itu dihafal. Kita lihat di sini. Fa kharaja kemudian beliau pun keluar wasta'mala 'alal Madinah ibna Umi Maktum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin sementara di Madinah ibna Umi Maktum, jadikan pemimpin di situ. Ibna Umi Maktum. Naam. Wadzalika fi Rabiul Awal, saat itu tragedinya pada bulan Rabiul Awal. Fahasarahum sittalayalin minhu. Bayangkan. Serentak para sahabat bersama Rasulullah mengepung mereka. Mengepung mereka berapa hari? Enam hari dikepung mereka. Karena dikasih ultimatum, kalian keluar mau tidak? Orang-orang yang nabarakallahu fikum, nam yang bersengkongkol dengan orang-orang bernadir, Nadir, keluar dari Madinah. Dikasih ultimatum enggak mau mereka. Dikepung selama enam hari. Akhirnya apa? Karena nggak mau Rasulullah sempat marah. Kenapa nggak mau? Nggak mau kenapa kira-kira? Ada oknum yang kurang ajar situ. Siapa oknumnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, ternyata apa? Nah, ternyata dia membuat apa? Membuat provokasi itu. Jangan mau. Jangan keluar kalian. Kalian santai saja, tenang aja. Kami sudah menyiapkan 2000 pasukan katanya. Padahal bohong. Paham ya? Nah, enggak usah keluar dari Madinah. Nanti kalau seandainya Muhammad melawan, Rasulullah menyerang, kita akan bantu kalian katanya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpin orang munafik. Kita lihat bagaimana kejadiannya. Wa hina idin hurrimatul khamr. Di saat itu pula lah diharamkannya khamr. Nah, barakallahu fikum. Kada dzakarahu Ibnu Hazm walam arahu li ghairihi. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dan aku tidak melihat ada pendapat seperti itu selain beliau mengenai diharamkannya khamr ini. Yang jelas nanti tragedi perang Banu Nadir itu banyak sekali hikmah-hikmah di balik itu. dassa Abdullah bin Ubay bin Salul ashabu minal munafiqin ila Banu Nadir. Ini. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menyusup. Bayangkan ini, kalau orang munafik di tengah-tengah kaum mukminin bahaya sekali. Langsung Abdullah bin Ubay bin Salul dan para sahabatnya para teman-temannya di kalangan munafikin Yusuf Yusuf pergi ke Bani Nadir. Ana ma'akum katanya, aku bersama kalian. Nuqatil ma'akum, kami akan berperang bersama kalian. Wa in ukhrijtum, jika kalian dikeluarkan, kharajna ma'akum. Kami pun keluar bersama kalian. Bohong kata tapi? Bohong. Antum lihat kisahnya dalam surat Al-Hasyr. Paham ya? Lembaran kedua itu bagaimana? Karena nanti nam tragedi ini, nam barakallahu fikum, surat Al-Hasyr itu sampai dinamakan dengan apa? Nam surat Bani Nadir. Paham ya? Antum lihat di lembaran kedua itu kisahnya bagaimana? Eh, gayanya ngomong kayak gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau kalian serang kami bersama kalian. Ketika diserang lari. Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata dia, "Wa in ukhristum harta ma'akum." Kalau kalian dikeluarkan, kami pun keluar bersama kalian. Faqtarra ulaika bihadza. Akhirnya mereka merasa tertipu. Bayangkan, pemimpin Banu Nadir, siapa namanya? Huyai bin Akhtab, namanya Huyai bin Akhtab, itu pemimpinnya, tertipu, ya, tergiur dengan bujukan rayuannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Fatahassanam, fatahassanu fi atamihim. Akhirnya mereka pun apa? Naam barakallahu fikum saling menguatkan di dalam benteng-benteng mereka. Gak mau keluar mereka, disuruh di ultimatum gak mau keluar. Nah, akhirnya apa yang Rasul lakukan? Fa amara sallallahu alaihi wasallam biqat'i nakhilihim wa ihraqiha masyaallah. Akhirnya Rasulullah sudah memberikan ultimatum dikepung selama enam hari mereka enggak mau keluar akhir dibakar. Rasulullah perintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma mereka. Pohon kurma tebang. Paham ya? Pohon-pohon kurma mereka tebang. Wa ihraqiha dibakar. Bayangkan. Untuk apa? Untuk mereka biar istilahnya Nah, barakallahu fikum eh, biar berpikir gitu loh ya. Nah, biar mereka itu sadar. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka luluh meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudniyahum untuk mengeluarkan mereka wayahkina wayahkina wayahkina dima'ahum dan meminta Rasulullah agar melindungi darah-darah mereka. Meminta mereka karena sudah dibakar eh, pohon kurma ini dibakar. Kemudian rumah-rumahnya dihancurkan. Eh, nah, Allah musta'an. Ditebang juga. Nah, tapi mereka awal mulanya enggak luluh. Lama-lama luluh. Hati mereka takut. Tapi dengan catatan apa kata mereka? Ala anna lahum ma hamna mahumilat nah, ibiluhum. khair silah fa'ajabahum ila Penting ini. Dengan catatan mereka mengatakan, biarkan kami keluar, lindungi daerah-daerah kami. Dengan catatan kami akan membawa unta-unta kami tanpa senjata. Senjata tinggal. Paham ya? Karena nggak boleh keluar pakai senjata. Nanti bahaya akan bunuh para sahabat. Nah, akhirnya Rasulullah memenuhi permintaan mereka. Karena mereka keluar tanpa senjata. Silakan keluar. Fatahammala akabiruhum kemudian pembesar mereka mulailah pergi. Siapa pembesar mereka? Pemimpin Banu Nadir, Kahuyai bin Akhtab ini. Pemimpinnya, Huyai bin Akhtab. Wasalam bin Abi bi Abil Haqiq. Salam bin Abil Haqiq. Bi ahlihim, mereka pun pergi bersama keluarga mereka wa amwalihim dan harta-harta mereka ila Khaybar. Pergi ke Nah barakallahu fikum ke tempat yang dikenal dengan Khaybar. Pergi ke sana. Fadanat lahum. Nah saat itu pemimpinnya memberikan apa? Memberikan pinjaman kepada mereka untuk pergi tadi itu. Wa dhahabat ta'ifatun minhum ila Syam. Ada juga sekelompok dari kalangan mereka pergi ke Syam. Wa fi hadil ghazwah anzalallahu subhanahu surat al-hasyr. Sebenarnya kisah ini ringkas ya. Wa illa kalau dilihat lagi kisah yang lain di eh, kitab karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab eh, Sirah Nabawiyah juga itu panjang lebar. Sebutkan awal mula pertama kali munculnya fa'il ya, perang ini diantaranya. Paham ya? 6. Kemudian Allah Ta'ala turunkan mengenai perang ini Allah Ta'ala turunkan surat Al-Hasyr. Jadi kalau untuk melihat kisahnya baca surat Al-Hasyr Eh, lembaran-lembaran kedua itu sama tafsirannya bagus sekali. Bagaimana orang-orang munafikun. Gayanya Abdullah bin Ubay bin Salul seperti tadi itu. Kalau kalian dikeluarkan kami ikut keluar. Kalau kalian diperangi kami pun ikut perang katanya. Setelah diperangi lari, kayak ikut perang. Allahul musta'an. Waqad kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yusammiha surat Bani Nadir ya kan? Surat Al-Hasyr ini ternyata sama Abdullah bin Abbas sahabiyun janil dinamakan juga dengan surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Naam, wa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra yad'u 'ala alladziina qatalul qurra ashaba bi'li ma'unah. Bayangkan namanya kunut apa? Nawazil. Akhirnya Rasulullah apa? Kunut selama sebulan. Mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang bunuh para qurra, para sahabat yang yang apa yang dibunuh di Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah kita lewati kemarin tuh, kurang lebih 70 orang itu dibunuh. Padahal para pembesar sahabat, orang-orang mulia dari kalangan para sahabat, para penghafal Al-Qur'an. Yaitu ashab bin Ma'unah dibunuh oleh apa? Oleh orang-orang nah, ahlu Najd. Ya kemarin itu kan. Nah, barakallahu fikum dari kalangan siapa kemarin? Dari kalangan orang-orang nam e, orang-orang kufar, orang musyrikun. Nah, yang saat itu apa? Mereka sempat membuat semacam eh, penipuan Eh, meminta Rasulullah dan para sahabat dakwah ke Najd. Ternyata setelah berangkat, nam akhirnya malah justru dibunuh oleh mereka. Allahul musta'an. Akhirnya kunut selama sebulan. Namanya kunut apa namanya? Kunut nawazil. Inilah kunut yang disyariatkan. Adapun kunut subuh enggak ada dalilnya. Sudah kami jelaskan hadisnya dhaif, lemah yang lafadznya dengan semakna walam yazal an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqat dunya. Dan senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut sampai beliau meninggal dunia itu hadisnya lemah. Sehingga kalau hadisnya lemah tidak bisa dikuatkan lagi la yuhtaju bihi tidak bisa jadikan hujjah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah walhamdulillahirabbil alamin.